ومكية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت النار على عين بكت من خشية الله صدق الله وصدق رسول الكريم معاشر المسلمين رحمه الله hadirin jamaah guru yang melihat Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada siang ini adalah tazkiyatun nafs. Cara membersihkan jiwa. Salah satu penyakit jiwa yang paling berbahaya dalam kehidupan kaum muslimin adalah takabur. Rasa sombong dari itu hadirin yang berbahagia, Allah menetralisirnya dengan anjuran kepada setiap kaum muslimin untuk pasrah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk dari permohonan itu adalah doa meminta. Seorang yang membutuhkan orang lain dan meminta itu dengan otomatis secara kejiwaan dia berada di bawah orang ini. Jadi doa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita bahagia dari cara kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia doa mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. As-salat doa. Salat itu semuanya adalah doa pada Allah Subhanahu wa Ada tiga cara kita menyampaikan doa kepada Allah Subhanahu wa Yang pertama dengan lisan, menyampaikan keluhan permintaan kita kepada Allah dengan lisan kita ucapkan dengan lidah kita kita memulai dengan kalimat Allahumma Allahumma firlana dunuban kita mengucapkannya dengan lidah kita Allah mazukna ya Allah Allah beri kami rezeki itu salah satu dari cara menyampaikan permintaan kepada Allah dengan al dan doa. Yang kedua adalah dengan amal saleh. Perbuatan baik, amal soleh. Amal saleh itu adalah bahagian dari cara kita membuka kasih sayang Allah Itu juga adalah bagian dari doa. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Ramah Syarif menerangkan bagaimana amal saleh menjadi media doa. Ketika kita melakukan sesuatu yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa dengan amal saleh, persis seperti kehidupan kita di rumah. Apakah orang tua kita waktu kita kecil melihat apa yang kita lakukan menyenangkan kan? Itu kasih sayang adalah tercurah. Dan sesudah itu tidak ada lagi sesuatu yang menghambat untuk memberi. Biasanya kalau orang tua sudah tergoda, dia kurang, dia akan memberi. Begitu juga pimpinan-pimpinan kita di kantor. Ketika kita mendapat simpati dari pimpinan kita, pasti kita mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang lain. Itu kita tidak meminta, kita hanya melakukan sesuatu yang senang, disenangi oleh pimpinan. Nah, bahagia dari doa itu adalah amal salat. Jadi amal salat yang kita lakukan, salat, sholat, walaupun mulut kita tidak berucap Allah, aku minta rezeki, aku minta segalanya. Tapi Allah Maha tahu Allahumma ya'lamu ma khatara Allah tahu getaran jiwa kita. Allah tahu apa yang kita minta. Kalau itu mulut kita tidak berucap. Itu kelebihan Allah. Jadi ketika kita meminta dengan amal saleh, Allah tahu apa yang kita butuhkan. Artinya dengan amal saleh adalah media cara kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Hadirin yang berbahagia, pada dasarnya apa yang kita miliki sekarang ini satu kenikmatan baik rumah baik harta yang lain uang dan segalanya itu tidak pernah kita minta secara eksplisit pada Allah Allah makhluk as'alu bika sayyarah tidak ada ya Allah saya minta mobil kita bisa bahasa Arab. Tetapi sebenarnya dari jauh dari kecil kita dari mulai kita sekolah dan kita mahasiswa ada getaran hati kita untuk minta keinginan untuk memiliki mobil. Nah pada satu saat Allah akan memberikannya itu karena permintaan jiwa kita. Hadirin berbahagia, kalau kita lihat dengan kisah Ibrahim alaihissalam di pada musim haji, ketika Allah memerintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail, As-Saddaq Allah dalam Al-Quran Al-Isra Ya Ibrahim Mimpi engkau Tuhan Ibrahim bermimpi menyembelih Ismail tapi mimpi seorang nabi itu adalah sama dengan wahyu. Cara Allah menyampaikan satu firman. Tapi jangan sama kita. Kalau ada yang antara bapak mimpi yang beli anak, jangan pagi-pagi anaknya disembelih. Itu bukan perintah. Bagi kita mimpi adalah permainan hidup. Tapi bagi para ambia, mimpi itu adalah nah. Dari itu, Nabi Ibrahim berencana untuk menyembelih anak yang disayangi. Satu-satunya dan sudah remaja, anaknya setiap hari bisa membantu. Dari lama Ibrahim berdoa untuk dapat anak. Istrinya yang pertama mandul. Nah, dia mendapat anak di umurnya yang sudah lanjut dan sekarang disuruh pergi oleh sebagai pengorbanan. Nah, Ibrahim karena diperintah, dia tidak punya Allah jangan batalkan ini ya Allah. Batalkan jangan jangan keperintah aku untuk nyembelih anakku. Dia satu-satunya tidak pernah terucap di mulut Ibrahim alaihissalam untuk meminta ke Allah untuk membatalkan perintah ini. Dia dengan rela membawa anaknya ke Mina. mulut sini. Ketika anak itu sudah diparingkan di pangkuannya, pisau, bol sudah dirasa setajam-tajamnya. Dan ketika pisau sudah didekatkan ke leher Ismail, dia nutup mata. Tidak tega melihat anaknya disuntik dengan matanya sedang melihat. dikala itu dia hatinya tetap berdoa kepada Allah supaya ini tidak terjadi. Jangan Tuhannya ya Allah, jangan benar-benar saya yang memberi anak saya ketika Ibrahim telah menggerakkan pisau itu dan kemudian dia membuka mata. Di situ ada yang berteriak, Ya Ibrahim, engkau sudah laksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya. Ismail sudah kami ganti dengan seekor kibus. Nah, itu doa yang disampaikan oleh Ibrahim alaihissalam dengan permintaan jiwa, keluhan jiwa, kerak hati itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa pilihan, doa bil amal dengan permohonan jiwa. Hadirin yang berbahagia, doa ini adalah sesuatu senjata silahul Doa itu adalah senjata orang yang beriman yang paling ampuh dia punya kekuatan menembus kekuatan yang mustahil. Doa. Silahul mukmin. Ketika seorang beriman dalam keadaan lemah dan dia minta pertolongan kepada Allah agar Allah yang membantunya. Kemarin saya baru mendapat informasi dari saudara kita Dr. Yosirida Rektor Eksekutif Mersi yang pergi ke Gaza. Kalau dilihat di situ kata Yosef ya, Rizal, nah luas Gaza itu hanya antara 60 sampai 70 km dengan lebarnya 15 memanjang sepanjang laut itu. Dua bagian dari daerah itu berhadapan dengan Israel, satu dengan lautan, satu dengan sungai senjata yang mereka miliki hanya kata Yosef itu paling tinggi angka lah. menurut dia senjata itu secara dekat pun ditembakkan ke tank milik selain akan tembus apalagi dengan jauh-jauh tetapi menurut dia perkiraan perhitungan militer Hamas memenangkan peperangan karena ada 13 tank Israel yang jadi bangsa di sini pada peperangan kemarin. Dan tentara Israel lebih banyak mati dari tentara Hamas. Bagaimana bisa? Itu yang dikatakan tentang Surullah yang suruh. Mereka meminta kepada Allah supaya Allah memenangkan. Allah mansuril mujahidin. Nah, kita berdoa di sini. Di Indonesia kita berdoa dengan melakukan kunut nazilah. Kunut nazilah itu boleh dilakukan setelah Meminta kepada Allah ketika kaum muslimin dan meminta ancam oleh apapun kunut itu disyariatkan. Makan kunut nazilah. Apa yang kita katakan? Allahumma suril mujahidin al-muslimin fi Palestina. Ternyata doa kita terkabul. Nah, itu yang saya katakan doa menembus sesuatu yang mustahil. Kenapa bisa? Begitu kuat doanya. Doa adalah satu kekuatan yang luar biasa. Silahul mukmin. Nah, rahasianya di situ. Kita meminta kepada zat yang maha kuat. Zat yang maha kuat. Zat yang memiliki kekuatan lebih dari kekuatan apa? doa kita harapkan, kita panjatkan kepada Allah. Dari itu bagi Allah tidak sulit hanya untuk membalikkan yang mustahil. Yang dalam pikiran manusia tidak mungkin terjadi, tapi dengan doa terjadi. Banyak peristiwa yang berhasil dengan doa yang tidak terbuat dengan teknologi bagi orang beriman doa adalah sesuatu yang sangat azim, agung. Doa adalah kekuatan yang luar biasa bagi orang beriman. Kenapa? Orang beriman dikala dia lemah, dikala dia tidak mampu. Kalau saya hanya untuk perjalanan mendaki gunung, saya mampu, saya tolak, saya jalan tidak, tidak minta pada Allah. Karena saya mampu berjalan. Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan terang saya mampu, saya kerjakan dan tidak minta sama Allah. Doa itu adalah permintaan yang fisik kita tidak mampu minta sama Allah. Allah kasih, Allah akan jawab. Adrani astajib laku, Minta sama aku, aku kabulkan. Minta itu syah. Dan itu mana pun Allah kabulkan. Nah, itu dikatakan doa adalah bagian kepasrahan jiwa kita seorang beriman menunjukkan kebodohan, putus, kepatuhan dan kerendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu Orang beriman walaupun dalam senang sekalipun habis salat yang cepat pergi berdoa minimal minta selamat ada tiga cara bila Allah mengabulkan doa kita yang pertama adalah kita terkabul dengan benar memberikan apa yang kita minta di dunia ini. Kita minta anak, Allah berikan anak. Kita minta rezeki, Allah berikan rezeki. Caranya, Allah berikan sesuai yang kita minta. Kalau yang itu tidak dapat, Allah akan berikan dengan cara lain, yaitu menyelamatkan kita dari bahaya cara yang kedua. Kalau doa kita tidak dikabulkan dalam bentuk materi seperti itu, Allah akan menyelamatkan kita dari bahaya. Mungkin saja kita dari perjalanan di rumah, perjalanan jauh. Bapak-bapak, saudara naik pesawat. Setelah pesawat berada di atas angkasa, siapa yang bisa mengatakan dia selamat? Mau pada teman? Minimal Allah selamatkan kita dari bahaya. Pernah satu imam menceritakan bagaimana Allah menyelamatkan kita dari zulm dengan cara cerita yang sangat simpel. Ada seorang yang sedang membidik takaran, membidik binatang yang ditangkap, rusak kan? Ketika dia membidik binatang itu, kemudian pelatuk sudah siap ditarik lewat seseorang pas pelatuk ditarik orang lewat tetapi orang itu tidak kena kata imam ini kenapa pas ah, di waktu itu kuotanya jatuh pas dia mengambil perundukan kepala mengambil kuotanya selamat kepalanya dari tembakan ini padahal tadi pas kena kepalanya Begitu para imam menggambarkan bagaimana Allah menyelamatkan kita di perjalanan. Itu cara mengabulkan doa kita. Itu kita tidak tahu. Hanya Allah yang tahu berapa kali kita diselamatkan Allah di perjalanan. Berapa kali Allah menyelamatkan keluarga kita di rumah waktu kita tidak ada. Berapa kali Allah menyelamatkan teman-teman saudara kita di doa kita agar kita tidak tahu. Cara kedua, yang pertama Allah memberikannya secara nyata. Yang kedua Allah menyelamatkan kita dari bahaya. Yang ketiga kalau itu juga tidak diberikan, Allah berjanji akan memberikannya di hari akhirat. Pasti. Makanya Allah mengatakan, "Ad'uni nasajib lakum." Tidak ada satu pun permintaan kita yang ditolak oleh Allah. Semuanya akan Pertama, cara nyata. Yang kedua, menyelamatkan kita dari yang ketiga, yang pasti didapatkan di akhirat Yang jelas, doa itu adalah ibadah. Jadi kalau Bapak berdoa, itu bukan begitu itu banyak, kalaupun tak terkabul. Kita lagi mengangkat tangan, mengucapkan kalimat, itu kita sudah beribadah. Nilainya tinggi. Doa mohon ibadah. Nanti salah saja ibadah, nanti waktu aku ibadah. Jadi sangat salah apabila ada seorang ketika nanti satu di masjid ada mayat yang mau disalatkan. Terus diumumkan oleh masjid hadirin yang berbahagia hari ini seorang teman kita meninggal. Kami harapkan kita dapat menyalatkan nama. Apa banyak orang yang tidak bergeming sedikit pun duduk saja. Nah tidak mau ikut salah, karena sebagian salah itu adalah untuk mayat. Tidak. Salah mayat itu bukan untuk mayat saja, untuk kita juga. Gerak yang kita lakukan, doa yang kita lakukan, itu adalah ibadah buat kita sendiri. Dari itu kita kalau melihat di Masjidil Haram, ketika setiap sana ada orang meninggal, itu semuanya orang berdiri. Orang ada orang-orang kita yang pelit-pelit banget. Ketika ada orang mayat, bahkan dia nggak bergerak berdiri. Terus saya nanyakan, Pak, kalau sekiranya yang meninggal anak Bapak, istri Bapak, atau Bapak sendiri, terus orang sama dengan sendiri Bapak, tak mau berdiri itu salah, saya kira perasaan Bapak cuma, Ya saya tak mau lah. Nah, kenapa Bapak tadi tidak berdiri? Waduh, dia baru tahu menyesal. Kalau dia mestinya mengenal lintas dengan itu, Nah itu artinya doa. Ah. Kita tidak tahu kita salah itu. Kita sangkanya untuk mana kita tidak dapat. Tidak. Doa yang kita sampaikan. Li walakum. Lana walakum tukku dan untuk kamu. Lil hayy wa lil Untuk hidup dan untuk mati. Allah akan kabul. Kemudian hadirin yang berbahagia. Ada satu tip lagi yang ingin saya sampaikan kepada kita tentang doa ini. Rasulullah SAW sering berdoa dengan berlinang air mata, nangis. Doa dengan mengalirkan air mata. Hadis berbahaya. Saya rasakan beberapa kali saya pergi melaksanakan ibadah haji. Ibadah yang paling khusyuk yang paling enak adalah ketika kita berdoa dengan menangis. Nah, jiwa kita ketika itu memang terhubung tertuju kepada zat yang maha kuasa. Dari itu kata Rasulullah boleh bapak menangis-nangiskan. Kalau tidak bisa menangis, coba ditangis-nangiskan. Tuhan nangis. Nah, pengalaman saya waktu mendampingi beberapa teman itu sudah seminggu Ikut dengan saya. Dia tidak pernah menangis. Dia bertanya Pak Ustaz, saya rindu bukan seperti Ustaz. Berdoa menangis. Caranya kemana Ustaz? Saya nggak tahu. Saya ulang-ulang baca doa Rabbana Atina Bidudi Asana. Hati saya tidak, air mata saya tidak mengalir. Saya lihat orang Mekah, matanya Ustaz berjam-jam berdoa nangis. Caranya kemana Ustaz? Benar kamu mau berdoa menangis? benar Ustaz. Nah, tanpa. Nah, biasanya doa yang kamu baca Ya saya hafalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa pujian kata orang. Nah, itu dia hafal banget. Tapi ketika itu dibaca, apa yang dia minta? Tidak jelas. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Secara eksplisit dia minta apa? Itu sudah pasti bahagia dalam akhirat. Saya tanyakan, ah, mau gak nangis? Oh, saya tunjukkan cara. Nah, saya ingin tanya, Mas, apa permasalahan Mas yang paling hebat? Waktu dia tinggal di mana? Dia bilang begini, saya meninggalkan kakak saya yang sedang sakit stroke. Saya nggak yakin kan. Dulu waktu sekolah kakak saya lah yang biayai saya dan setelah saya berhasil dia dokter kebetulan, setelah saya berhasil sekolah saya bekerja, kakak saya biarin. Kemudian kakak saya ini kena stroke, sehingga lumpuh dan perusahaannya jadi bangkrut. Katanya, saya bisa tangkap betapa dia sedih dengan kakaknya dan ingin membalas jasa kakaknya. Dan nanti kesempatan menangis kalau pergi ke hadapan Ka'bah, kalau kita pergi ke tempat yang agak sepi, bayangkan kakak itu. Kakanda itu, bayangkan wajahnya, bayangkan penderitaannya, fokuskan doa untuk dia. Minta sama ya Allah, sehatkan kakak saya. Aku tidak bisa membalas apa yang diberikan kakakku ya Allah. Hanya engkau ya Allah. Nah, Ketika itu dia coba. Dia pergi ke satu depan kakak. Dia coba membayangkan kakaknya. Kemudian dia berdoa kepada Allah. Nah, baru kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Belum kalimat yang ucapkan air mata yang telah bercucur. Kalau biasanya dia yang menunggu saya, karena lama berdoa. Kali ini saya yang menunggu dia. Dia hampir satu jam dia berdoa. Dia tunggu kita saya yang sesudah itu saya tanyakan deh Kemana rasanya Yosua Saya sudah 15 hari Di depan Masjidil Haram Hari ini Suasana yang paling bahagia di mana saya bisa meminta pada Allah yang lain. Ya, cara tadi, cara biasakan kita doa Rabbana Adina terus. Kita punya seribu permasalahan, menimpa orang anak, sekian saudara. Jangan minta sekali tanpa semuanya terus Saat zuhur ini bayangkan salah satu adik kita, ibu kita, bapak kita, apa yang sedang diderita oleh bapak kita, saudara kita. Minta langsung untuk dia. Besok salat zuhur, salat asar, lima kali pilih satu persatu khusus berdoa untuk dia. Itu pasti boleh. Itu teori saja yang disampaikan kepada Bapak untuk bagaimana mendapatkan doa yang khusyuk. Menangis berdoa. Nah kata Rasulullah, haram tunna kata Allah dalam satu hadis, haram tunna ala ainin bakat min khasyatillah. Aku mengharapkan neraka bagi orang, bagi mata yang menangis karena takut kepada Allah. Allah haramkan neraka bagi mata-mata yang sering menangis karena takut kepada Allah minta ampun. Allah ampuni ya Allah. Dosa sudah banyak. Satu persatu coba ingat dosa kita. Minta sama Allah dengan menangis. Haramtun nar ala ainin bakat min khasyatillah. Allah mengharamkan orang masuk neraka yang matanya sering menangis karena takut kepada Dari itu hadirin yang berbagi ada satu hadis lagi katakan ada tujuh orang yang nanti akan mendapat naungan Allah. Salah satu yang antaranya adalah seseorang yang ingat Allah dengan kesalahannya dan dia berdoa. Fafarat aina kemudian air matanya berlinang. Orang ini bisa saling tidak salah ramai-ramai seperti yang kita lakukan di Indonesia. Berdoa ramai-ramai di depan orang ramai semuanya. Itu tidak sesuai dengan ini. Hadis yang dimaksudkan ini. Barat Aida, dia sedang sendiri pergi ke tempat yang sepi tengah malam, bangun. Berdoa kepada Allah, menangis. Orang ini yang dikatakan Rasulullah mendapatkan naungan Allah nanti dengan tujuh orang yang lain yang punya amal yang luar biasa. Dari itu hadirin yang berbahagia. Doa bagaimana dikatakan tadi adalah suatu kekuatan orang beriman. Lihatkan bahwa kita lemah di sisi Allah. Minta Allah. Allah Maha Kaya. Allah memiliki semuanya. kita tidak sanggup. Menyehatkan hanya kemampuan Allah. Memberi rezeki hanya kekuatan Allah. Jangan minta sehat sama orang. Jangan minta rezeki sama manusia. Minta sama Allah. Kalau minta duit boleh, silahkan minta duit. Tapi minta rezeki jangan sama orang. Karena itu adalah milik hak berkat Allah. Kalau kita sudah minta sehat kepada orang lain, minta rezeki kepada selain Allah, itu yang dikatakan syirik. Nah, Allah akan marah kepada kita ketika kita melakukan itu. Hadirin berbahagia doa luar biasa bagi orang beriman. Dari itu Tinggal sedikit waktu habis malam, tengah malam, jangan buru-buru berdoa kepada Allah, minta. Sesuatu yang kita tidak mampu laksanakan, Allah pasti beri. Allah pasti lepaskan kita dari suatu yang membahayakan diri Allah akan menyelamatkan kita. Kalau tidak di dunia ini Allah memberikan yakin kita akan mendapatkannya di surga nanti kebahagiaan yang tiada tanda. Itulah janji Allah dan Rasulnya kepada kita doa. Karena itu dikatakan doa silah al mukmin. Doa itu adalah senjata orang beriman. Doa kumpul ibadah. Kalaupun lidah kita tidak bisa berucap, laksanakan lakukan atau saling banyak-banyaknya. Kasih saya Allah akan tercurah. Getaran hati kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Hadirin berbagai macam yang kita pada siang ini mudah-mudahan kita masuk orang-orang yang hati kita senantiasa berdoa kepada Allah semua semua doa kita akan dikabulkan oleh Allah SWT. Ada nama wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.